Sebab setelah beliau menjelaskannya secara global tentang maratibul Islam thalatha al-Islam wal iman wal ihsan maka di sini beliau akan menjelaskan secara terperinci yang masing-masing disertai dengan dalil dari Al-Quranul Karim. Qala al-muallif rahimahullah al-martabatu tsaniyah. Tingkatan yang kedua, ay min maratibiddin. Dari tingkatan Islam, dari tingkatan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-iman Qala Ibn Utsaimin rahimahullah Al-imanu fil lughah at-tasdiqu Iman secara bahasa maknanya adalah at-tasdiq pembenaran menjadikan yakin menjadikannya sebagai aqidah. Ini pengertian secara bahasa. Wa fi syar'i sedangkan pengertian di dalam istilah i'tiqadul bil qalbi keyakinan dengan hati wa qaulun bilisani dan ucapan dengan lisan wa amalun bil jawarih dan mengamalkan dengan anggota tubuh wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah dan al-iman tersebut terdiri dari 70 cabang lebih. Apa yang disebutkan oleh beliau di sini berupa pengertian iman secara istilah adalah merupakan kesepakatan di kalangan para ulama ahli sunnah bahwa al-iman di dalam istilah syarak mencakup tiga perkara. Permasalahan hati, kemudian al-lisan dan al-jawarih. I'tiqad fil qalb wal qaul bil lisan wal amal bil arkan yang di sini menunjukkan bahwa amalan itu termasuk dalam kategori al-iman. Al-amal yashmul fi fi ta'rif al-iman. Dan inilah yang membedakan antara ta'rif ahli sunnah dengan ta'rif mereka dari kalangan ahlul bid'ah. Dari murji'ah. Yang mereka tidak memasukkan amal tersebut dari penamaan iman. Dan di sini beliau menyebutkan bahwa iman tersebut terdiri dari 70 cabang lebih. Wa huwa bid'un Kata al bidu kata beliau, bikasril ba al-bid'u. Minat thalathati ila tis'ah. Dari tiga sampai sembilan. Kenapa beliau tidak menentukan? Kenapa beliau tidak mengatakan tujuh puluh tiga atau tujuh tujuh puluh empat, puluh lima? Karena itulah lafaz yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan itu dengan penyebutan bid'un. Di dalam riwayat yang lain bid'un wa sittuna syu'bah. 60 cabang lebih. Di dalam riwayat yang lain bid'un wa sab'una syu'bah. 70 cabang lebih. Dan tidak ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut dengan jumlah bid'un. Wallahu a'lam tentang ketepatan jumlah tersebut. Dan kata al-bid'ah itu sendiri terjadi khilaf di kalangan para ulama, hanya yang masyhur adalah yang disebutkan oleh al syaikh Nusaymin rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan al-bid'ah bilangan dari tiga sampai Sembilan. Dan tidak ada satupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang perincian dari syu'abul iman tersebut. Dari cabang-cabang keimanan. Tidak satupun hadis dari Rasulullah SAW yang memberikan perincian tersebut. Yang ada adalah istihad dari kalangan para ulama yang mereka berusaha mengumpulkan yang mana yang dimaksud dari cabang-cabang keimanan yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah beliau mempunyai kitab Syu'abul Iman Nah, cabang-cabang keimanan beliau sebutkan di dalamnya hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan khair. Demikian pula seperti keadaannya penyebutan tentang al-asmaul husna. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang mengihsa menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkan berdasarkan konsekuensinya, maka dia masuk ke dalam surga. Adapun perincian tentang 99 nama tersebut, maka tidak satupun hadis yang tabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Bid'un wa sab'una syu'bah. Syu'bah Ay al juz'u minasyai. Bagian dari sesuatu, yakni cabang. Kalau kita artikan cabang, ada 70 cabang lebih. Naam. Fa'alaha yang tertinggi dari cabang-cabang keimanan itu qaulu la ilaha illallah wa adnaha dan yang terendah dari cabang-cabang keimanan tersebut imatatul adza anit tariq menyingkirkan duri jalanan wal haya'u syu'batun minal iman dan malu itu merupakan salah satu cabang dari keimanan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah telah masuk di dalamnya seluruh yang dimasukkan ke dalam definisi al-iman. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang tertinggi dari cabang keimanan tersebut adalah la ilaha illallah. Ini hubungannya dengan apa ya, kawan? Al-qaul. Qaulun bil lisan. Maka qaul bil lisan termasuk dalam iman. Lalu kata beliau wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang terendah adalah menyingkirkan duri di jalanan. Ini hubungannya dengan apa? Amal jasmani. Amalun bil jawarih. Wal haya'u syu'batun minal iman ini hubungannya dengan qalb. Karena al-haya amal qalbi. Perasaan malu itu adalah amalan hati. Al-haya usyubatun minal iman. Malu tersebut termasuk salah satu cabang dari keimanan. Maka al-haya'u yang termasuk amal hati menunjukkan masuknya amal hati tersebut ke dalam tafsir dan ta'riful iman. Wa'tiqadun bil janan. Ay izalatul adha. Imatatul adha maknanya adalah izalatul adha. Menghilangkan gangguan. Wahuwa ma yu'zil marratah yaitu apa saja yang mengganggu orang yang lewat. Almarah. Jadi siapa saja yang mengganggu orang yang lewat, apa saja itu? Min ahjarin. Apakah batu-batu? Naam. Ha? yang dikhawatirkan mengganggu jalannya kaum muslimin. Terhambatnya jalan-jalan mereka. Maka disingkirkan. Karena termasuk izalatul ada. Nah. Wa ashwakin duri-duri. Kalau antum melihat ada paku yang terpasang di tengah jalan, yang dikhawatirkan akan menyebabkan kendaraan atau kaki seorang terkena, hilangkan. fa innahu min babi imatatil adza Wa nufayat. Ya, ini barang-barang buangan begitu, sampah-sampah. Wa kumama, sama, sampah. Begitu. Wa malahu raihatun karihatun dan apa saja yang di sana ada bau yang busuk. Wa dan yang semisalnya. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka berusaha menyingkirkan duri termasuk pula di antara adalah memperbaiki jalanan memperbaiki jalan kaum muslimin hmm. yadkhulu min babi imatatil adha kesulitan jalan karena becek, perbaiki. Nah, termasuk ke dalam bab ini. Gimana kalau misalnya di jalanan itu ada penghambat seperti polisi tidur? Apa namanya, kawan? Hah? Tahu polisi tidur? Polisi yang nggak tahan apa? Yang nggak pernah disogok. speed bump, ya. Apakah termasuk mimbabi imatatil ada kalau kita hilangkan? Hah? Termasuk tidak? Hah? Menghalangi, ya, akhi. Kalau muslim sebagian mereka kok warga justru menambah ada di tengah jalan. Apakah termasuk keimanan kita hilangkan? Kenapa? Aju. Yang dikhawatirkan menimbulkan azab malah. Jadi kalau dihilangkan bukan imatatul atau Hah? Semakin intisyarul ada, Semakin tersebarnya gangguan di situ. Anak-anak tertabrak misalnya. Ya atau ribut dan lain sebagainya, maka dibuat itu dalam langkah izalatul ada Maka tidak termasuk dalam perkara yang seperti ini. Ya, juga ter, tidak termasuk di dalamnya satpam yang menjaga misalnya. Antum mau masuk, ini menghalangi jalanan. Satpam, singkirkan. Nah, tidak termasuk. Nah, justru itu dalam langkah untuk menghindari ada min babi izalatil adha na'am wal haya'u syu'batun الإيمان iman malu adalah salah satu cabang dari keimanan al haya'u sifatun infialiyatun Malu adalah merupakan sifat reaksi. Ya. Tahdus yang muncul endal khajal. Ya, di saat khajal. Khajal yakni malu. Sulit gimana terjemahannya, Ya. Jadi malu itu sendiri merupakan reaksi ketika ada apa yang terjadi ketika khajal gitu. Khajal ya malu. Nah, Naam. Wa tahjizul mar'a an fi'li ma yukhaliful muru'ata. Dan menghalangi seseorang untuk melakukan apa-apa yang menyelisihi muru'ah. Al-muru'ah itu adalah sesuatu yang tercela secara kebiasaan, adat kebiasaan, secara urf. Nah, seorang ini karena perasaan malunya, ya, sehingga mencegah dia untuk melakukan apa yang menyelisihi muruah. Dalam artian kalau dia melakukannya merusak muruah dia, harga diri, begitu. Nah, itulah yang disebut dengan malu. Dan malu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memasukkan di dalam hadis ini termasuk salah satu cabang dari keimanan. Bahkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim hadis Imran bin Husain Nabi SAW mengatakan al, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ini menunjukkan bahwa malu secara itlak, secara mutlak adalah baik. Nah, akan tetapi bagaimana kalau kemudian dengan perasaan malunya akhirnya dia meninggalkan kewajiban. Akhirnya dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan amalan-amalan yang baik. Nah, ini bukan malu. Ya. Naam. Akan tetapi itu adalah khajal. Bukan malu yang terdapat di dalam istilah syarak. Adapun di dalam istilah syarak Rasulullah SAW telah menyatakan al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya adalah kebaikan. Nah, malu dalam tolabul ilm itu bukan malu dalam istilah syarak. Naam. Sebab meninggalkan kebaikan. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah wal jam'u baina ma tadammanahu kalamul muallif rahimahullahu taala dan bagaimana cara menjamak menggabungkan antara apa yang disebutkan oleh al-muallif yaitu Syekhul Islam rahimahullah min al imana bid'un wa sab'una syu'bah bahwa iman itu 70 cabang lebih wa al imana arkanuhu sittah dan bahwa iman itu rukunnya ada enam an yaitu kita mengatakan Al-imanul ladhi huwal aqidah. Iman yang dimaksud dalam hal bahwa iman yang dimaksudkan adalah al-aqidah yang hubungannya dengan hati usuluhu sittah. Ya, prinsip-prinsipnya, pokok-pokoknya, rukunnya itu ada enam. Sebab kita sudah mempelajari bahwa iman dan Islam itu apabila disebutkan secara bersamaan mempunyai makna yang berbeda. Kalau Islam hubungannya dengan amalan-amalan yang zahir. Berbeda dengan iman. Kalau iman, amalan hati. Amal qalbiyah. Naam. Tapi kalau disebutkan iman secara bersendirian, maka telah dimasukkan pula padanya Islam. Demikian pula sebaliknya. Nah, Makanya disebutkan di dalam riwayat ini ketika menyebutkan tentang al-iman disebutkan termasuk di antara cabang keimanan adalah menghilangkan duri dari jalanan. Menghilangkan gangguan dari jalanan. Padahal itu termasuk amal. Ya. Demikian pula termasuk di antara cabangnya adalah salat. Dan seterusnya. وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام dan ini yang disebutkan di dalam hadis Jibril حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril tentang al-iman. Faqala. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Wa amal imanul ladzi yashmulul a'mal. Adapun keimanan yang mencakup amalan-amalan wa anwa'uha wa ajnasuha jenis-jenisnya dan macam-macamnya fahuwa bid'un wa sab'una syu'bah maka kalau digabung amalan hati dengan amalan jawarih mencakup seluruh dari definisi iman ada 70 cabang lebih syu'bah ya. Ini ada kesalahan cetak syubah. Ah. Kata ikhwan. Salah cetak di kitab antum. Naam, syu'bah Walihada Allah ta'ala salat imanan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi nama salat itu dengan iman. Fikaulihi dalam firmannya, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيءَ imanakum. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyanyakan iman kalian. Ma anal iman huna? Eh? Salatakum Enda Baitul Maqdis. Ketika belum dipindahkan kiblat. Allah tidak menyanyikan sholat kalian dahulu. Karena para sahabat sempat bertanyakan, bagaimana dengan para sahabat yang mereka belum sempat merasakan sholat menghadap Ka'bah. Kemudian mereka meninggal. Allah tidak menyanyikan. Nah, Qalal mufassirun berkata ahli tafsir yakni salatakum ila baitil maqdis yaitu salat kalian menghadap ke Baitul Maqdis lianna sahabata kanu qabla an yu'maru bitawajjuh ila al-Ka'bah yusalluna ila Baitil Maqdis karena para sahabat mereka sebelum diperintahkan untuk menghadapkan diri mereka ke Ka'bah maka mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis. Naam. Ada di sini ikhwani fiddin azakumullah. Benarlah apa yang disebutkan oleh para ulama tentang pengertian Islam dan iman. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Sama seperti pengertian atau perbedaan antara fakir dan miskin, fakir dan miskin, dan yang lainnya. Wallahu a'lamu bisawab. Dan setelahnya akan disebutkan arkan al-iman, rukun-rukun dari keimanan tersebut. Ilahuna ikhwan barakallahu fikum. Tafaddalu hafizakumullah.